السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبيد نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستلم سنته إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي بالله kaum muslimin kaum muslimat yang berada di Daulatul Qatar di negara Qatar ini Semoga pertemuan kajian malam ini merupakan kajian terakhir untuk safar kali ini dan semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab apa-apa yang tertinggal. Semulanya ingin membahas tentang apa yang tertulis yaitu bertobat dari hati haram tetapi mungkin lebih berbeda khususnya kalau permasalahan sudah selesai. Banyak permasalahan-permasalahan yang Anda tanyakan, diskusikan, belum terjawab. Maka sangat baik kalau malam ini kita untuk menyelesaikan yang terjawab. studi seperti itu? Ya. Uh, jadi kita langsung tanya jawab. Nah, yang lebih uh, terkoordinir, akan saya pilih tiga tiga. Jadi tiga melalui surat atau SMS dan tiga melalui e, langsung pada bapak. bapak Karena saat ini sudah ada yang masuk via surat maka SMS mana? Ke siapa? Ke saya. Iya. SMS atau ini hmm, WhatsApp ini? Iya. Eh. Jadi bisa pakai SMS atau WhatsApp ke nomor Ustaz Nah, karena sudah ada pertanyaan masuk, maka pertanyaan yang masuk dulu yang kita jawab. Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama, Ustaz menjelang Ramadan atau Idul Fitri biasanya banyak orang yang menjual kurma. Apa hukumnya menjual kurma secara online mengingat kurma merupakan salah satu komoditi ribawi? Ya, pertanyaan bagus sekali. Kurma memang komoditi ribawi. Dia menjadi riba kalau ditukar yang satu indahnya kurma dengan kurma syaratannya haruslah tunai dan harus sama kalau alat satuan ukuran yang telah berat harus sama beratnya kalau kurma ditukar dengan beras berarti harus tunai Tidak mesti sekilo kurma sekilo beras Siapa yang untung? Hah? Rugi yang punya kurma Kurma sekilo berapa? Dan Rasulullah kurma apa? Kurma juga berapa? Sekilo 100 ribu Baik Kurma juga sekilo 100 ribu Iya, kelas bagus. Beras kelas bagus apa? Beras apa itu? Cianjur. Lima kilo kilo lima ratus. Ya. Kilonya berarti ini mas saya. Ah, ini harus ditukar sama beratnya. Sekilo beras Cianjur, sekilo korma juga. Mau nggak yang punya korma? Yang punya beras? Mau. Eh. Dengan demikian, tidak akan terjadi jual beli di situ. Maka yang punya beras akan yang punya kurma akan menukarnya dengan rupiah dahulu atau dengan dingin banget dengan real terlebih dahulu sehingga terjadi tukar menukar real dengan <clears throat> real atau rupiah dengan beras atau dengan kurma. Bila berbeda ilatnya, satu bila anda beli beras bukan beras dengan rupiah atau dengan real. Maka di sini tidak ada unsur ribanya. Boleh tidak tunai, boleh juga tidak sama beratnya. Tidak mungkin si sekilo beras sekilo ratus ribu. Hah? Saya kata Syekh. Mungkin atau tidak? Mungkin kalau yang punya orang gila. Mungkin. Ya. Jadi pertanyaannya siapa yang bertanya? Boleh nggak? Hah? Enggak tadi apa? Jam biasa. Enam Inna Ramadan Apa hukumnya menjual kurma secara online? Ingat kurma merupakan salah satu komoditi ribawi Secara online berarti dikirim uang dulu baru kurma dikirim Itu kan ya? Boleh, karena kurma ditukar dengan rupiah dengan syarat kurma ini sudah dimiliki oleh penjual dan speknya jelas ya kurmanya jenisnya apa apakah sukari atau ajwa atau karosana atau yang lain kemudian kondisinya bagaimana apakah masih kondisi bagus atau sudah berulang tapi kan kalau berulang lebih mahal mana yang bulat yang masih bagus? Eh, Bikin bulat gampang nggak bikin kau berulat? Tapi nggak ada yang makan walaupun bagus <laughs> nggak ada yang makan. Baik, anak kuliah jelas kondisi fisiknya, maka walaupun belum dilihat sudah boleh dijual belikan. Ya, ini pertanyaan melalui SMS. Ya, eh, masuk lagi. yang masuk. Ustadz saya eh, bagaimana hukum pembelian apartemen dengan menicil langsung ke developer pemilik tanah dan pembangunan apartemennya akan dibangun dan setelah selesai akan diserahkan dalam jangka waktu 2 tahun jazakallah khair boleh yes boleh Ustaz cukup kan ya Ustaz saya membeli rumah dari orang tua saya dengan harga murah untuk balik nama di sertifikat untuk balik nama di sertifikat apakah boleh dengan cara hibah nggak apa sebenarnya saya membeli rumah dari orang tua saya dengan harga murah untuk balik nama di sertifikat apakah boleh oh, dengan cara hibah untuk nilai pajak maksudnya kan ya nah, anda membeli lalu mengatakan hibah menghindari pajak. Pajak memang boleh dihindari, tapi bukan dengan cara berbohong ini berbohong atau tidak ini? Hah? Kalau berbohong tidak boleh. Tapi panjang, kalau penjualnya di bawah NJOP harganya akan berkurang pajak. Karena dengan harga murah insya Allah. Ada yang tanya langsung? Ada langsung. Aslinya harus Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau nggak duduk di sini biar anak orang ngasih. Yo. Satu lagi di sini orang. Semalam dijelaskan bahwa kalau kita mau berusaha, keuntungan dijelaskan di awal dan kerugian juga dijelaskan di awal itu sah. Ada satu kejadian yang membuat saya sedikit bingung. Keuntungan dijelaskan di awal. Di, di, di, di, di, di, di, di, persen masalah yang orang apa jadi uh, di mana letaknya yang tidak membuat itu halal karena kalau keuntungan sudah dibagi dan royalti itu semua sudah diketahui di awal dan kerugian pun juga kalau misalkan rugi bisa dua-duanya kalau dari saya pemilik modal bisa rugi dan yang punya nama pun dia akan bisa mendapatkan keuntungan. <clears throat> yang lebih adalah kalau masalah barang rokok yang itu saya paham itu memang tidak boleh. Jadi pertanyaan, di mana yang membuat uh, royalti itu uh, tidak syar'i? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana royalti berita syar'i? Karena menggabungkan dua dan cas adalah menggabungkan dua sama royalti dapat dia kemudian dari keuntungan juga dapat padahal saham dia cuma sistem kalau sudah anda beli apalagi yang anda bagi itu dia paham ah, jelas ini saya iya dia anda ingin beli sistemnya ini dengan cara bagi hasilkan berapa keuntungan atau dengan royalti yang tetap Untung tidak untung tetap bayar sewa. Dua-duanya kan, Indomaret dua-duanya. Pertama Anda bayar dulu yang tetap, kemudian dia dapat lagi yang per bulan berdasarkan besarnya keuntungan laba. Maka ini sungguh kezaliman. Kalau Anda sudah beli apalagi Anda bayarkan. Tapi kalau Anda mau 100% buat dia juga tidak masalah. Jelas? Katanya yang penting kezaliman. Kalau dia tahu bahwa dizalimi, dia setuju dizalimi tidak ada masalah. Tapi sebaiknya diskusi sama istri dahulu. Kenapa anda kalau masih ketawanya luar biasa? Nanti anda diidol zalimin domain mau dizalimi istri nggak mau? Harusnya yang dua-duanya. Jelas yang ini selain tempat franchise. Boleh? Ah, boleh. Yang tidak boleh ikhlas itu kalau mengandung gharar dan riba. Bukan, agak gitu apa yang Bukan, agar jangan dizalimi. Jelek banget yang menyenangkan dia ya udah kamu sudah mau jadi zalimi biar jadi seperti, Buang kezalimannya agak jadi syari. Jelas ya? Wah, ya, <laughs> Dari kedua apa tadi? Cuma satu itu doang atau cukup? Cuma satu aja tadi. Assalamualaikum, terima kasih. Iya. Uh, tadi disinggung masalah seandainya saya tak eh, memperhatikan timing itu rupanya lemah saya perlu tak nah, itu bagaimana kemudian boleh boleh boleh kemudian eh, masalah berarti anda berharap rupiah lemah terus kan <laughs> boleh boleh tidak ada masalah nggak ada masalah doanya tidak ada masalah anda untuk sendiri orang terzolimi tapi boleh. Boleh nggak Kemudian eh, apa hukumnya reksadana saham syariah? Tadi pesan siang sudah kita bahas ya. ya. Hah? Sudah kan ya? Mungkin nggak datang. Nggak datang. Sudah atau belum? Belum saya di rumah antum tadi masalahnya. nggak datang nih kata rumah dia. Masa nanya. Iya. Nah, maka tadi yang tidak hadir di rumah beliau tanya ke beliau. Jawab, jawab, jawab. Siapa namanya dia? Pak Zamzam Tak, Pak Zamzam <laughs> Salah sendiri Kenapa buka kajian dulu sebelum kajian umum Jadi saya pulang jadi tempat ini Ya Yang sadar masyarakat ah, di mana anda menyetorkan uang kemudian menyerahkan beberapa uang kepada mereka untuk memutarkan beli saham mereka menguntungkan begitu atau tidak? Maka yang mengontrolnya ini Dewan Syariah Nasional yang membuat fatwanya dan yang mengontrolnya mengawasinya, kelemahan-kelemahan mereka berstandarisasi. Mereka mengatakan untuk menempatkan mana yang saham syariah menurut mereka hanya yang penting kegiatannya bergerak perusahaan ini bidang yang halal. Kurang kalau menurut secara internasional termasuk di sana adalah hoki, arbitrasi islami dan bahkan dari IFI syarat Anda boleh beli saham sebuah perusahaan, perusahaan tersebut selain juga income syariah, perusahaan itu tidak ada dalam anggaran dasarnya akan menambah kekurangan modal dengan cara pinjaman riba. Bila ada ini tidak boleh, karena berarti Anda mewakilkan kepada perusahaan ini, direkturnya silahkan mengirim riba. Saya setuju. Ini tidak ada di di syarat nasional. Sehingga walaupun perusahaan itu, yang penting pesan Telkom mereka dalam masalah. Padahal Telkom memiliki Hah? penambah dana dengan cara pinjaman berbunga atau dengan cara riba. Karena status Anda sebagai pemilik sebesar saham Anda sebesar itu kepemilikan Anda terhadap perusahaan ini. Maka bila perusahaan ini melakukan perbuatan riba Anda ikut berdosa. Jelas? Maka coba lihat. Kalau memang perusahaan Anda perusahaan itu dalam anggaran dasarnya tidak ada ketentuan untuk menambah cadangan riba boleh. Tapi menurut saya daripada Anda menanamkan saham di reksadana syariah sekalipun, apa salahnya Anda menanamkan saham membuat komunitas perusahaan komunitas katak luar Indonesia di Qatar buat sebuah usaha holding company yang dari berbagai-bagai aman sehingga berani Anda pulang Indonesia. Saya yakin Anda yang gaji 30 ribu kalau pulang Indonesia. Iya kan? Mungkin pengennya mati di sini aja. Nggak ada masalah lagi di bumi Allah. Tidak ada masalah. Tapi kalau maunya ada saat keluarga ada, terserah nggak ada masalah. Tidak ada kewajiban anda mati di Indonesia. Nggak paham saya. Jangan di sini di Indonesia maksud saya ya akhirat. Bikin perusahaan di Indonesia, komunitas bagian desain Taufan bikin di sana bikin perusahaan ya sehingga setiap anda pulang memajukan negeri bersama sesuai dengan yang syariah. bikin apa banyak mesin bikin sekarang ini bikin pendidikan hak bikin bisnis kambing syariah banyak ya bikin hotel syariah bisnis travel syariah banyak gaib orang-orang musik di gitu, orang menteri musuhan <coughs> banyak saya dikerjakan ini maksud saya oh tidak itu jelas ini daripada menanamkan deklarasi syariah karena rendahnya standar ditetapkan oleh masyarakat nasional tadi di mana muslim menelusur riba wabillahi itu silakan uh, pertanyaan dia berhenti dalam posisi dari yang halal jadi haram. Contohnya seperti ini misalnya. Di dalam bisnis seperti penyewaan, apakah penyewaan apartemen, penyewaan rumah, penyewaan kendaraan. Sampai di mana kita mengontrol mereka. Karena kita menyewakan apartemen kepada orang non muslim karena kemudian dia dipakai untuk yang tentunya di dalam apa kita harus jelaskan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini mulai tidur kecuali baca bismillah gitu ya tidak jadi deh nyewa ya sampai di mana kita harus mengintervensi uh, eh, ahad itu kalau di dalam secara umum seperti katakanlah mungkin uh, kalau kita punya uh, ruko atau apa mungkin tidak boleh dipakai untuk uh, bar tidak boleh dipakai untuk kafe tidak boleh dipakai betul tidak boleh disewakan ke bank tidak boleh disewakan ke kafe kafe yang maksiat kalau kafe muslim jual kopi sama teh, sama apa lagi? Bandrek silakan karena masalah bandrek. Ah, ya. Hukum asalnya, hukum asalnya tidak ada persyaratan ini. Wahallahu bi'alam Tapi bila anda yang datang itu adalah Pak kami dari tahun ini Tahun depan saya mau kontrak kepada anda ini Katakan tidak, saya tidak mengontrakannya kepada gampang karena mereka melakukan maksiat salah. Berani? Eh, yang yang sebenarnya saya cuma tanyakan itu adalah sampai di mana kita itu mengingatkan seperti kata kita mengontrak kepada non muslim. Non muslim. Non muslim ini apakah ahli kitab atau bukan? Ah, ahli kitab zaman sekarang. Iya, ahli kitab sekarang tidak ada ada syarat kan? Tidak boleh nyanyi, tidak boleh buka, buka aurat tidak boleh semua terserah dia kecuali mungkin kebaktian nah ini itu buat melanggar peraturan pemerintah <coughs> cukup nah Allah uh, kita lanjutkan dari yang di kertas apa yang di sana saya hmm. Ustaz, ada penawaran investasi di Aksa Mandiri Syariah Modal kita 500 juta. Dalam waktu 5 tahun, modal plus as, plus hasil investasi menjadi sekitar 8 juta. Aksa menjadi bermain di bidang falas. Bagaimana hukumnya riba? Saya bisa jawab. Silahkan, boleh pulang. Kenapa? Tidak ada rugi, kemudian sudah diletakkan ya. ribanya karena tidak ada mafsul dan kerugian berarti akarnya pinjaman saya pinjamkan oleh 100 juta nah, nanti setelah berapa tadi menjadi 800 juta maka biaya juta adalah riba karena tidak akan merugikan unik itu pinjaman akarnya pinjaman pertama adalah riba kemudian ada gharab karena kalau dia mengatakan 300 juta per tahun di sini gharab bisa jadi keuntungan yang didapatkan sudah cuma 300 juta jadi nggak ada apa-apa nah, kerjasama terputus kerjasama jelas ini walaupun namanya aksa mandiri syariah pangkat tiga bukan satu syariah syariah syariah syariah tidak menjadikan dia halal ya sih sebagian kisah teman-teman mengatakan ada babi yang diimpor dari sebagian negara itu halal kita akan mengubah babi ini jadi halal untuk dengan tulisan sertifikat halal tersebut. Ya. Pak Ustaz, apa hukumnya mengikuti level marketing sebagai pedagang? Bagaimana kalau kita memakai produknya konsumen karena sudah cocok? Bagaimana memasarkan melalui salon yang menggunakan produk MLM tersebut? MLM di buku saya dijelaskan dengan rinci kan ya Iya. Anda sudah baca? Siapa sudah baca? Siapa sudah baca? Banyak yang nanti. Saya sudah baca. Baca? Maksud saya kalau sudah ada sudah baca, yang belum tanya yang sudah. Kalau semua yang belum baca apa boleh buat saya harus <laughs> menyampaikan. Akad MLM, itu silakan marketing sejarah MLM tersebut bahwasanya Anda ingin menjadi anggotanya bayar dulu kan untuk bisa memasarkan produknya ini. Bayar atau Anda beli produknya. Dengan Anda beli produk untung dia atau belum Anda pasarkan. Ini bertentangan dengan akad wakalah. Kalau akad wakalah tidak ada persyaratan harus membayar, harus membeli. Jadi tidak tidak bisa Anda pasarkan kecuali Anda harus beli dulu per sekian per paket. Dan dia ya sudah dia. Belum Anda pasarkan sudah untung dia. Kemudian Anda mendapatkan bonus bila tercapai sekian kaki terimbang. Padahal dia sudah untung waktu satu kaki panjang 100 dapat nggak ada bonus? Tidak, harus seimbang kakinya. Seimbang kaki siapa yang bisa seimbang kakinya? Jarang yang bisa. Padahal dia sudah menuntut ini zoliman, mengendong orang menuntut zoliman. Ya. Kemudian Cara perekrutannya mengandung unsur takdir. Biasanya diminta salah seorang yang dulu memang miskin untuk bercerita jadi kaya, ya, dia bercerita bagaimana susahnya sebagai sebagai anggota MLM tersebut. Iya, karena di kaki yang pertama, yang bawah jual beli pun dia tetap dapat dia. Yang bawahnya ini lagi, yang tatanan kaki bawah sudah nggak bisa lagi cari kaki ke bawah, tak dapat untung-untung dia. Maka ini gharahnya besar, gharahnya besar. Dan nilai harga barang itu tidak sampai 30% dari harga bonus. Bila Anda beli satu barangnya, untuk produksi barangnya cuma 30%. Jarang untuk sebuah harga barang seperti ini, sehingga lebih banyak rantai-rantai bonus daripada mereka namakan dari selling bukan dari seling, Bukan penjualan langsung, tapi penipuan langsung. Langsung tersebut. Jelas ini? Ini bukan unsur riba karena ada serta dulu, pakai uang dulu kan? Untuk tujuannya mendapatkan uang. Maka ini dijelaskan oleh uh, fatwa dewan komisi fatwa, komisi kerajaan Saudi Arabia bahwa lain mengandung unsur riba, unsur judi dan haram dan kezaliman. Semua unsur Muhammad diharapkan ada di situ. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita memakai produknya karena sudah cocok? Kata siapa cocok? Saya yakin Anda cocok-cocokkan. Karena coba Anda bandingkan produk yang sama, ya, yang dijual dengan sistem MLM versus sebiasa biasa, harganya mana yang lebih mahal? Jauh lebih mahal. Saya ingat dulu waktu masih kuliah di GPA, ada teman satu karena kita nggak tahu hukum waktu itu teman satu ini dia ikut anggota MLM. MLM ini menawarkan obat jerawat. Hah? Obat pelaris? Kata siapa pelaris, pelaris bikin kain jerawat, bikin jerawat. Salah seorang istri teman kita yang disarian sama kontrak sama kita itu ada yang startnya banyak ditawarkannya. Ya, kalian kan penjualan dia jerawatnya kecil setelah pakai obat ini membesar membesar membesar besar marah teman ini sabar sabar memang cara kalian begitu besar besar nanti meletus sehingga membuka obat. kata siapa cocok ya Afi cocoknya ini obat itu terkadang adalah apa namanya sugesti dorongan dari dalam walaupun sekarang tidak cocok kalau teman-teman cocok tidak tinjau dengan cara medis dunia. Cannabis ilmiah dengan harga yang cukup sebagian besar nilai barang itu adalah untuk jaringan bukan untuk produknya apakah akan cocok dan baik itu tidak dan ketahuilah sistem MLM itu diharamkan di sebagian negara maju yang kafir seperti Amerika Kenapa mereka mengharapkan, Mereka mengharamkan karena membahayakan stabilitas nasional. Karena biasanya anggota MLM yang paling bawah itu tidak dapat apa-apa lagi. Di awal-awal dia tinggi, ketika itu banyak mereka bisa tertipu stabilitas keamanan jadi ribut, maka diharapkan di sebagian negara seperti di Amerika, Pakistan. Jelas? kita beli produk, tetapi kita bukan Sah dia boleh tapi kata tertipu. Anda dia rela ditolimi tak ada masalah. Tapi daripada anda ditolimi, mending uang perzolimannya yang berikan kepada istri. Nah, ha, saya enggak menyuruh suami kawin lagi, tapi menyuruh suami kasih uang. <laughs> saya di mana ini? Ustaz itu ngomongnya kawin-kawin dulu emang istrinya berapa sih? Ya, istri saya cuma satu, karena saya sama dengan bapak-bapak ini takut. <laughs> Karena itu pelampiasan hasrat yang terpendam cukup dengan diceramahkan saja. Semoga ada yang bertobat, mereka nikah dua sedapat Ya, Alhamdulillah. Jelas ini. Kalau anda pun rela rela terbalik, boleh sih kan? terlalu ini mending berikan pada istri anda. Bagaimana memasarkan melalui salon yang menggunakan produk yang Jangan pasarkan produk yang ini kenapa dia jual dan bukan dengan sistem biasa jaringan biasa produsen dan apa dan yang lainnya karena dia kalau sistem biasa tidak tidak bersaing produknya Allah taala ada yang langsung bisa silakan tapi mikrofonnya dilepas terangkat setelah Kenapa? Setelah Tanya jawabnya sudah selesai. Ya, baik. Saya ingin bertanya tentang di Indonesia yang ada program pemerintah yang sudah BPJS. Yang kita masih ada lagi, tidak ada lagi Sudah ada Sekarang semuanya berubah pada BPJS. Gimana hukumnya menjawab sampai tentang Indonesia? Apakah boleh mungkin kita di sini mungkin sebagian yang ada pensiun mungkin untuk uh, apa namanya kesehatan yang bisa pensiun apakah kita boleh gitu? Emang anda yakin sakit? Pegang mic, pegang mic, jawab. Yakin anda sakit? Kalau tahu anda sakit sebab sebelum mati. Kalau mau mati enggak? Tidak ada masalah cuma kalau udah mulai sakit anda yang kalau sakit anda bahkan besar. Ya atau tidak? Aku menyusahkan orang Ustaz. Jangan susahkan orang, anda sakit-sakitnya sendiri. Kalau misalkan orang nggak sakit juga lebih besar penyusahannya ke orang lain. al Penjawab secara syariah dengan BPJS ini Badan Pengelola Jasa Jaminan Kesehatan Pegang dulu mic Taruh sambil belajar Yang untuk kesehatan itu sudah mulai Di awal 2014 Dan nanti 2019 BPJS Kesehatan akan diwajibkan secara warga Indonesia untuk BPJS ketenaga kerjaan di awal 2015 baru akan diterapkan oleh pemerintah ganti dari e, jam sostek. Saya pernah berbicara langsung dan bertemu bagian Direktur BPJS Kesehatan bidang keikutsertaan. BPJS ini dibuka dasar saya jelas, ada, perasaan ada, perasaan saya. Sampai sekarang di BPJS ini masih ada denda keterlambatan 20% dari premi. Premi yang harus dibayar umpamanya pada awal bulan sampai tanggal 10, terlambat Anda bayar akan didenda 20% ini dibayar. Perbedaannya dengan askas asuransi kesehatan ini jam BPJS ini lebih kecil nilainya, kemudian langsung dikelola oleh pemerintah. Jadi keuntungannya untuk pemerintah bukan untuk lembaga pengelola. Bila ada surplus langsung bisa langsung BPJS menyerahkan kepada Kementerian Keuangan berbeda dengan ASKES. Kalau kerugian artinya klaim berbanyak lebih banyak daripada dana tersedia, maka negara, Kementerian Keuangan pemerintah dan BPN mengeluarkan menunjukkan dana untuk kerugian tadi. Walhasil kerugian dan keuntungan bukan ditanggung oleh perusahaan BPJS tadi, maka unsur halalnya bisa dihapuskan. Cuma masalah masalahnya masih ada unsur riba yang terlambat dikenakan denda dua persen. Allah Ta'ala dengan demikian, maka jangan ikut program ini kecuali setelah sakit. Ya, ya mati dulu sama sakit. Hanya memang sakit langsung mati gitu. Ya apa boleh buat ikut belajar sebentar mau mati mau mati. Oh, Syekh. Ya, maka ikutnya ketelah sakit darurat Anda untuk berobat. Dan riba boleh untuk dalam keadaan darurat. Jelas? Kalau Anda pilih tidak untuk ambil PJS walaupun sakit, tidak ada masalah. Tapi Anda ambil tidak mampu umpamanya, kalau mampu jangan pakai PJS berubah sendiri. Allah salah. 2019 kalau boleh buat diwajibkan. Dosanya kepada yang wajibkan. Makanya saya minta kepada direktur ke pesertaannya tolong hapuskan hadidahnya sehingga tidak memberatkan kaum muslimin ketika diwajibkan. Ya. pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz anak ingin bertanya apa hukum jual beli saham Jazakumullah khair keselamanya Masya Allah banyak pertanyaan saham atau mainnya di mana main di saham semua kata siapa yang sudah baca buku harta haram tentang saham belum ada yang baca tuh belum sampai Takut ditanya, Masya Allah. Jujur beliau, ya, takut ditanya. Eh, yang tadi saya banyak, sama kesimpulan belakangnya. Cukup sudah kata. Anda boleh membeli saham, tetapi saya katakan dari awal tadi, kenapa perusahaan-perusahaan yang Anda tidak tahu e, kegiatannya dan tidak tahu cara pengelolaannya dengan riba dan tidaknya dan pengelolaan tidaknya, kenapa tidak Anda bikin perusahaan bersama seperti yang saya usulkan tadi. Sehingga anda minta dan pengawas syariahnya siapa begitu. Ya, kalau saya ada waktu nggak ada masalah. Di, digaji pun saya nggak ada masalah. Jelas saya. ah. ada beberapa teman-teman yang minta, ada yang dia minta sistem penjualan dengan cara bukan MLM, dia mirip dengan cara bagus. uh, ah, lupa saya istilah cara <coughs> marketingnya. Dia minta saya sampaikan saya di BMT waktu BMT di Jakarta saya ketika minta satu jadi pengawas sosial tanpa ada imbalan juga ya, nggak ada masalah siap jadi ketuanya Pak Toto, Insya Allah Insya Allah ada Pak Toto Pak Toto Pak Toto Pak Toto kata beliau Pak Toto siap jadi ketuanya eh. ketua tapi dengan syarat ketuanya harus nikah dahulu sekali lagi sebelum jadi ketua siap Iya, iya, iya, iya, takut. Beliau penakut. Fa'in khiftum. Allah, jika kalian takut, jangan. saya jadi berani. Yang istri kalian di sini silakan jadi berani. Enggak apa Enggak, itu bercanda. Ya, bikin investasi yang bentuk usaha yang sesuai syariah. Kemudian, sehingga teman-teman uh, tenang dalam menyesuaikan dananya. Dan saya katakan, saya siap untuk menjadi pengawas syariah tanpa digaji. Jelas? Siap atau belum? Asal banyak support. Ya, saya bikin dulu nanti akan banyak support. Support dulu baru saya bikin gitu ya. Alhamdulillah. Maka memberi salam tadi pada dasarnya boleh. Kan tadi sudah kita jelaskan tentang musyarakah tadi. Ya, mana saham yang boleh, perusahaan juga ikutan kegiatan yang halal. Kemudian tidak ada penambahan modal dengan cara riba, meminjam dengan cara riba. Ini eh, dia antaranya. Pertanyaan Fadl Syekh Andi. Ustaz, saya dan teman-teman di Jakarta kebetulan uh, usaha Eh, kebetulan ini lagi adu argumentasi adu argumentasi sama teman-teman karena uh, kita dapat proyek bikin aplikasi di bank konvensional. Saya bilang uh, untuk anak-anak kita nggak usah kita cari yang lain, tapi teman-teman bersikeras menerima proyek itu. Mohon masukannya supaya saya bisa memberikan aku dan yang kedua, sebentar, ini gampang Ustaz. Kumpulkan mereka nanti saya datang sana. Di mana mereka? Di Jakarta. Eh, suruh mereka kumpul, nanti saya datang sana. Selesai, insya Allah telah selesai. selesai saya selesai, saya selesai sudah berceramah. Iya, insya Allah selesai Yang kedua Ustaz. Iya, karena kalau begini ya. Bila Anda menjual produk Anda ke bank konvensional, produk IT yang dapat ini IT-nya IT apa hitungan riba atau apa? Enggak, eh, aplikasi uh, untuk analisa. Analisa apa yang analisa ribanya bunganya atau apa yang analisa? berikan riba. makanya ah. saya diberikan pinjaman riba, begitu kan ya? Anda ikut berdosa enggak? Ya, saya bilang eh, kita bantu membantu dalam riba dalam ini. Ah, iya. Kalau tidak ada rekomendasi Anda baik Anda jalan nggak pinjaman ribanya? Gimana, Tidak ada pro, apa aplikasi Anda tadi. Jalan nggak pinjaman ribanya? maksudnya mungkin mereka cari cari yang lain, ya, jalan dengan cari yang lain. Ya, kalau anda yang membuatnya nggak ada mencerminkan itu berarti anda yang menjadi perantara ribanya menjadi besar. Belum lagi akan dibayarnya dengan uang hasil riba. Kan dibayarnya jasa anda ini dengan hasil riba atau tidak? Iya. Halal atau tidak? Tidak halal. Tidak halal. Tidak dengan hasil riba tidak halal. Jelas? Wabillahi taufiq. Ada juga bikin aplikasi untuk pendidikan anak. Jadi berupa kartun atau eh, gambar-gambar hewan itu. Eh, itu gimana sih hukumnya? kalau kartun ini dibuat dengan tangan atau memang sudah ada? Pakai software animasi. Dibuat kan? Enggak. Eh, Iya, softwarenya itu gambar kepala sapinya di dibuat atau tidak? Iya, ini menggambar pemain yang berdosa. Inna syadana si anda bernyawam Allah diri. Orang yang paling buruk siksanya dari kiamat adalah orang yang menggambar. Kalau eh, kita eh, menggambar eh, tidak tetap seperti matanya di langit atau silahkan, silahkan. Itu boleh. Boleh. Kalau jangan mukanya nggak ada atau diputus lehernya sih nanti anak bingung kok ada sapi lehernya sama bisa ya itu seratus tapi boleh boleh ada cerita yang lain Ayo, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz telah datang dan kami pencerahan untuk lebih lanjut lagi Ustaz ini bukan pertanyaan tapi permintaan ya. seandainya masa depan kita akan kami memerlukan pertanyaan-pertanyaan memerlukan jawaban-jawaban Ustaz kami kemana kami menghubungi Ustaz apakah bisa pakai Skype atau ada KYN atau yang bisa kami sihat bisa. Ustaz ya. Jazakumullah khairan agar Anda tidak perlu menghubungi saya lagi, belajar dengan baik. <laughs> Selalu menghubungi sama saya, kapan Anda jadi? Pernahkah Anda menghubungi guru SD lagi? Tanya kasus Anda? Tidak, karena sudah sekarang sudah sarjana. Maka Allah alam, saya usulkan bila Anda ada waktu libur di Indonesia, pas musim liburan dua minggu tiga minggu buat pelatihan bersama Nanti insya Allah saya sediakan waktu pas waktunya nanti kita lakukan. Dia bawa anak-anak istri anda di tempat sehingga libur bermain dan mencari ilmu. Ada sekelompok pengusaha muda yang saya katakan bisa dikatakan katakan muda Indonesia mandiri anak-anak muda di bawah 40 tahun. Sebagian hasilnya ada triliunan ada dan miliaran atau sembilan ada. Mereka setiap bulan ngumpul tadi Ustaz Nasibullah saya minta kapan jadwal untuk bulan Indonesia. Saya bilang saya lagi di kata sekarang lagi dengan kata nanti anda Artinya mereka datang dari berbagai penjuru kosong Indonesia untuk datang sehari dua hari saja kemudian pulang lagi. Ya, mumpung anda umpamanya pada saat liburan, kumpulin yang ingin yang mau pensiun yang ingin punya usaha. Karena anda nggak berani kalau pensiun tidak ada bisnis yang huh, settle atau aman di Indonesia. Maka insya Allah. Ya. Nanti anda bisa membuat latihan di sini kalau sudah dapat ilmunya selain Anda memaksa umpamanya. Tapi secara umum bisa Anda telepon langsung. Jangan SMS tadi saya gak kejawab sama Pernah ya SMS ke Radio aja kalau saya sedang siaran di Radio lain. itu karena sampai 800, 900 Eh. Maka Allah tenang ada. Jelas ya? Kalau ingin telepon silakan 013 Ketika Anda ingin menelpon baca bismillah. Hah? Berdoa kepada Allah berharap agar diangkat. Ini handphone handphone saya, saya nggak bercanda handphone saya, saya bawa kemana-mana. Tapi tentu dalam beberapa kondisi yang saya angkat, lagi ngajar, lagi apa. Tapi berharap mungkin anda telepon habis subuh, mungkin waktu kosong. Kalau subuh waktu Indonesia mungkin saya, nggak subuh Jadi sini jam berapa berarti? Jam 2 hanya dua. Untuk ilmu jam 2 kan segar. Hah? Baik. Oh, Sebentar ini banyak di sini Pak Ustaz. Ustaz bagaimana memberikan uang jamaah yang pernah terambil sedangkan jamaah sendiri-sendiri sekarang sudah bubar bagaimana cara memberikan. Berikan kepada bentuk kegiatan jemaah yang mirip. Kalau jemaah itu jemaah kajian, berikan ke kajian yang lain. Kalau jemaah itu berbentuk apa namanya hari ibu-ibu, ibu-ibu RT berikan kepada ibu RT yang selanjutnya. Allah taala atau enggak juga berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufik. Sebentar ya. Seorang menjual tanah dengan penjanjian sebagai berikut Tanah dihargai yang berjuta Harga jauh di bawah pasar Pihak penjual mengasih harga murah dengan harapan akan dibeli lagi dengan harga yang sama. Maksudnya apa dibeli lagi dengan sama? Saya ulang, siapa yang bertanya ini? Seseorang menjual tanah dengan perjanjian sebagai berikut Tanah dihargai 20 juta Saya bertanya eh, Gimana Pak? Lebih jelas Ini SMS WhatsApp khusus ibu, <laughs> Bapak langsung lebih jelas silakan. Assalamualaikum. Salam Assalamualaikum. Uh, eh, begini Pak Ustaz. Uh, ada jual beli cuman uh, eh, harga disetujui lebih murah daripada pasar pada saat itu. Karena dengan harapan si penjual dengan kejadian si penjual pertama itu bisa membeli kembali uh, tanah tersebut dengan harga yang sama. Dan mereka sepakat Apakah jual beli seperti itu sah? Terus yang kedua, sah jual beli tapi berdosa. Terus yang kedua, e, misalkan si penjual ingin membeli kembali, tapi pihak e, pembeli e, yang melakukan perdagangan itu telah meninggal. Sekarang yang ada hanya ahli warisnya. Apakah hal itu bisa dilakukan maksudnya bisa diberi kembali tanah tersebut. Ini pengelabuan riba ya? kan? Sama dengan pinjaman, nanti dibeli lagi ini namanya ada di buku saya ada jual beli yang dilakukan di daerah India Pakistan dengan nama B Sebenarnya B Wafa namanya. Mereka namakan B Wafa saya jual rumah saya kepada Anda 500 juta. Karena sudah saya jual, dia boleh memakai segala macam. Dengan syarat kapan saya punya oleh Rasul saya serahkan kepada Anda, Anda wajib menjualnya kepada saya kembali. Satu akad. Dua akad dijadikan satu akad. Diikat satu dengan lain. Hah? Ini tujuannya. Kalau pinjam 500 juta, pinjam 500 juta, rumah dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman jadi apa dia? Riba sudah kita jelaskan. Tapi kalau dengan akad dibeli menjadi riba atau tidak? Tidak tujuannya tapi karena ketika uang ada dikembalikan ini pengaruh ribanya jelas. Tapi kalau dia tidak diikat, saya jual rumah kepada kali mas kita nih, selam, jual beli putus. Sebentar, ya itu sebentar. Setelah setelah dipakai dia selama sekian, Lalu dia mengatakan, Pak, sekarang saya boleh lagi. Nah, kan beli. Berapa mau anda beli? 500 juta. Enggak, sekarang akan naik. 600. Tidak ada masalah. Atau turun ke jual itu 400 tidak ada masalah. Tapi diikat dari awal, sama uang kembali, kemudian dia bisa memanfaatkan barang, dan ini pengelakuan riba. Diharapkan oleh hoki bentuk apa seperti ini. Di buku ada tulisnya dengan masalah dari Allah. Jelas, Ya, Baik, terima kasih. masalah ini nggak boleh nggak boleh ah, kalau ada masalah ada masalah dan ini bentuk suku di Indonesia yang saya sampaikan ke Dirjen Pengelolaan Negara ya. mereka, mereka Alhamdulillah mereka yang minta setelah mereka pelatihan sampaikan ini nggak benar suku yang seperti ini diharamkan di internasional di Bahrain dalam bagian dalam bentuk mereka menjual bandar udaranya bandar udaranya bandar internasionalnya dibagi menjadi sekian cukup dapat uang negara dapat uang kapan setelah lima tahun negara membalikan sebesar uang itu Hah? maka menjadi milik negara tersebut ini kan main-main sama dengan jual uang tapi diharamkan dalam internasional jelas wabillahi itu tentang pertanyaan selanjutnya enggak ada. Ustadz dalam jual beli online di mana reseller adalah perwakilan pemilik barang, apakah dipersyaratkan barangnya terima reseller dulu atau boleh bolehlah langsung dikirim dari pemilik barang ke pembeli sebelumnya pemberitaan ke ke reseller? Boleh kalau ada sebagai waktu itu jualkan ya nanti masalah bayar kita itu belakangan boleh langsung mobil oh, itu ada lagi yang bertanya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Afwan atas sebelumnya karena dari saya tidak hadir mengenai investasi. Ya. Belum, Ustaz memang belum. Belum tadi siang kan tadi malam. Tadi siang hadir. Salah, isinya salah. Nanti isinya tadi malam maksudnya tadi siang hadir eh, Saya ada pertanyaan mengenai unit link. Unit link, bagaimana? Nah, ini salah satu produk dari Bank Syariah mandiri. Itu apa namanya investasi pendidikan. Tapi ada tambahannya asuransi. Jadi kita misalkan investasi stok tahunnya premi itu eh, bukan premi mereka setoran kita itu misalkan 50 juta. Nanti dalam tiga tahun itu tidak boleh diambil. Setelah itu baru boleh diambil. Tapi eh, apa perhitungannya itu tidak tetap sesuai dengan perkembangan daripada dana Khususnya perkembangan apa? Perkembangan dana kita selama itu. Hmm. Jadi setiap tahun kita harus bayar uang juta. Setelah 50 setelah uh, kita membayar 5 tahun, misalkan ada perkembangan dananya, perkembangan dananya ini tidak ditetapkan sekian persennya. Sesuai keuntungan. Sesuai keuntungan. Kerugian bagaimana? Bisa jadi diperhitungkan juga kerugian. Saya sudah tanyakan kerugian. Kalau anda tanyakan kerugian, nggak ada yang ikut. Hanya dia bilang, eh, apa namanya kalkulasinya seperti ini. Untung dibagi, terus besar keuntungan real. Rugi bagaimana? Tidak dibicarakan kan ya? Iya, memang begitu. Kalau orang bicarakan rugi dari awal, nggak ada yang mau. Kecuali yang ngerti syariat tadi. Dan ini dia investasikan di saham syariah. Saham syariahnya standarnya bagaimana? Yang penting menurut dia syariah itu kegiatannya tidak jual babi, tidak jual beli rokok, tidak kamar itu saja. Apakah perusahaan ini ada permodalan dengan riba tidak dijelaskan di situ. Karena dalam syariah internasional tidak membahas sampai di situ. Wallahu Daripada unit link, unit K, unit killing dan lebih baik seperti yang saya anjurkan tadi. Anda bersama bikin perusahaan di Indonesia yang membangun umat, kemudian bisa melakukan investasi. Kalau ingin pendidikan seperti tadi, bisa bikin asuransi sesuai syariah untuk meringankan biaya pendidikan. Allah taala. Bagaimana kalau kita yang sudah misalkan sudah ikut dan dan masih baik juga tidak bisa diambil kembali. Kenapa tidak bisa diambil kembali? Sudah ikut, kapan diambil uang ini? jadi kalau misalkan dalam tahun itu tidak tidak menambah lagi dananya itu tidak bisa dikembalikan. Hilang. judi ini namanya sih. Iya kan? Kalau tidak nambah hilang uang Kalau nambah akan bertambah wang anda Tidak hilang Enak banget Ini ya itu judi namanya Lebih parah daripada judinya jadi dia Jadi dia ada yang dikaitkan Dikaitkan dengan uh, Permainan atau apa Yang menang Yang kalah tidak dapat apa Ini dikaitkan dengan ketidakmampuan Tidak mampu anda nambung, nambah premi lagi Hilang wang anda Ya Syariah juga namanya ini Anda dengan muslim yang kaisan tadi Rasulullah mengatakan Al-mu'minu kaisan Orang mu'min itu cerdas dan pintar Jangan dengan kata-kata syariah Anda gelap mata Kemudian semuanya Anda ikutin Pelajari dengan baik Ya betul lebar syariahnya ini yang membuat Anda menjadi bodoh Kita hanya percaya begitu saja Bang atau jiji Ada kata-kata syariahnya enggak? Tidak ada Al-Masrah Firman jadi gitu saja Tidak ada Al-Masrah Firman jadi Islam Tidak ada Karena ini menjual nama syariah dan tidak syariah Ini seperti ikhwan dengan Yahudi Allah Ta'ala Baik Jelas Pak Jangan bersedih antum Harusnya antum <laughs> Berbahagia tidak jadi tertipu Ini bersih Siapa lagi yang bertanya? Tapi dengan syarat setelah bertanya yang bersedih. Assalamualaikum Banyak sebagian dari iwan kita yang masih mempunyai tabungan di bank konvensional. Ya. Dia mengeluarkan memisahkan uang tabungannya itu, ya. Kan? Dan banyak dari mereka yang titip ke saya supaya mereka diambil dan diserahkan kepada siapa yang membutuhkan. Kalau menurut apa yang saya tahu, uang riba itu bisa diserahkan untuk membangun jalan atau MCK atau itu yang yang biasa saya lakukan. Kemudian ada yang minta juga, kalau kamu nanti dapat lagi, ada ikhwan kita yang terjerat setahun, ada yang sudah dan riba itu juga besar sekali. Sebentar, ikhwan ini terjebak di utang riba di bank. Iya. Dibayar utang itu dengan riba juga. Nah, dia minta uang riba yang saya kumpulkan itu untuk membayar. Membayar ribanya. Iya. Gimana itu Sir? Gimana caranya? Ya, ya, kalau diminta untuk menyalurkan riba, katakan berarti Anda bertobat dulu, saya salurkan. Tutup rekening Anda dulu, baru saya salurkan. Kalau tidak Anda menjadi penyebab dia merasa syar'i. Ya atau tidak? Alhamdulillah, saya setiap ada bunga riba saya, saya sandarkan melalui beliau. Sehingga selesai sandar riba saya. Padahal selagi akad aplikasi ditandatangani sebelum dicoret bahwa akan menerima bunga sekian persen dari bank setiap bulan, maka terus akan riba. Maka Anda menjadi penyebab dia merasa syar'i padahal belum syar'i. Karena alhamdulillah, karena saya menabung riba, uang ribanya saya berikan kepada melalui si fulan dan banyak orang makin miskin terbantu, orang susah terbantu. Jadi riba ada manfaatnya. Betul? Betul. Eh, <laughs> Jadi Anda penyebab riba jadi legal. Saya sedih. <laughs> Allahul musta'an. Ah, saya katakan katakan kepada dia saya mau tapi setelah anda bertobat maka dia jelaskan oleh para ulama yang juga sudah sering di buku tentang bertobat Tak harap itu kapan riba itu disuruhkan disalurkan disalurkan pada saat bertobat selagi dia masih riba terus gayanya nanti dia merasa dia sudah selesai riba kemudian pada pada saat apa jelas ya saya uh, jelas ada satu uh, menurut sebagian yang saya baca di artikel itu waktu ada penjelasan ulama juga dibilang bahwa katanya lebih baik masuk ke bahasa konvensional dibandingkan ke bahasa syariah. Ulama mana kah? Siapa namanya? Karena katanya di bangsa saya, karena di bangsa saya itu tidak bodoh cuma ganti dengan masyarakat tidak kemudian jadi menjadi <laughs> siapa yang jahai tahu berapa persen kah lewat kah lewat kah tu ada namanya, ada fikirnya bisa saya baca. Tapi setahu saya lembaga fikih internasional mengatakan seluruh bank konvensional riba. Lalu bagaimana mengatakan lebih baik daripada masyarakat? Kalau bank syariah riba, jangan yang syariah riba itu yang anda jadikan contoh. Ambil syariah menurut syariah. Wadah syariah. Iya, Allah yang baik. Ya, jangan terima lagi perjalanan banyak sih ya. Terus terus sebelum dia bertobat. Saya akan melakukan akad syirkah yang insya Allah syar'i. Dari mana anda tahu syarinya? <laughs> Di mana saya sebagai pemodal, pihak yang saya beri modal akan melakukan usaha bisnis suara laba. Jika ternyata bisnis suara laba yang akan dia jalani ternyata tidak syar'i, Apakah saya boleh tetap melanjutkan akad cinta tersebut? Tadi syar'i, ternyata tidak syar'i. <laughs> Bagaimana sistem laba yang syar'i? Sistem laba yang syar'i. Ya. Pertama, kalau memang dia berikan oleh Allah, hati saja. Saya gunakan sistem Anda, saya hanya berarti berapa juta ini bisa. Setelah itu tidak lagi masih bagi hasil. Kalau ingin bagi hasil, yaudah, saya membantu dengan sistem saya sediakan barang, saya buat ini, buat ini, dan buat berikan saya keuntungan sekian persen dari laba Anda. Boleh, tapi yang sistemnya jangan beli lagi. Ini menggabungkan penjualan dengan akad syirkah tidak boleh. Untung dua kali, sebagaimana menggabungkan akad ijarah dengan akad syirkah. Dia dapat gaji, kemudian dapat juga laba. Enak banget. Maka Allah yang tidak. Boleh. Bagi pertanyaan? Selesai? mengucapkan saja. Fadil Syekh. Kami di sini buka rekening di Hadar Sampai. Ya. Uh, kemudian kadang tiga bulan sekali itu ada uang bukan dari apa bukan dari tabungan kita. Pertambahan. Ya. Kalau kita masih mau kita atau gimana sih? kepada mereka, kenapa bersama uang saya? Bagi hasil kata mereka, apa? Ditanyakanlah. Saya juga belum bawa. Kalau mau bawa lah. apa? Tidak tahu. Bagi saya tidak Saya. Ya, jelas kalau kita tanyakan ke mereka, mereka pasti boleh digunakan, boleh diambil. Ia tanyakan ini, ya. ah, kenapa saya dapat pertambahan? Kalau dikatakan oh, ini akan mengubah kami putar dapat keuntungan, tidak bisa. Habis ya? Itu pun tak Ada lagi pertanyaan? Tidak, kita tutup. Siapa? Ya? Waduh. Saya mau menanyakan masalah tabungan jangka yang orang bangun diri yang tabungannya bisa bang bank mandiri syariah atau bukan pak? Ya. Uh, <clears throat> itu si tabungan itu bisa diambil dari simpanan kita, Dan minimal satu tahun dua tahun tiga tahun ya kayak gitu. Ya. Nah, tapi si tabungannya itu misalkan uh, sudah mencapai satu tahun, nanti kalau kita jatuh tempo, kita ambil masuk lagi tabungannya Tahun selanjutnya. Iya. Tapi tabungan kita ada. Iya, sekali lagi. Kalau nggak kita ambil. Itu gimana kalau yang? Bunganya berapa persen per tahun? Bunganya sesuai bunga bunga apa? Tujuh persen? Iya. Ya, riba. Riba. Ya. Sebaiknya cabut dari bank ini pindahkan ke bank syariah mandirinya. Tapi kalau kita bertaruh harus sesuai dengan misalkan satu tahun atau dua tahun. Iya, akan kena potong kan? Ya. Sebaiknya kita main bertobat secepatnya. Kita tidak tahu apakah Allah masih berikan kekuatannya atau tidak. Allah mengatakan, "Man jaa'a mu'ridatan min rabbi fataba lahu ma salafa wa lahu Allah, Awan 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha Siapa datang kepada peringatan Allah, bahwa ia ternyata riba lalu berhenti maka Allah mengampuni yang telah berlalu. tapi siapa yang terus melakukannya dan mati dalam keadaan demikian Allah masukkan dia ke dalam neraka kekal di dalam neraka maka secepatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surganya wabillahi taufik masih ada cukup eh, pakai mic pak walaupun penitia kena jadi hukum dari menerima asuransi jadi seperti katakanlah uh, sebenarnya tidak jadi kita menerima asuransi Hah, an, an kita beli pesawat ya, terikut ada asuransi asuransi jiwanya ya, lalu kita mati ada insiden seperti itu terus kemudian mati atau tidak terus siapa yang ngambil uangnya ya kan dikasihkan ke keluarga. Dikasihkan ke waris. Iya ke waris ya. Terus? uang asuransi sebagai contohnya. Uh, yang saya tanyakan eh, Boleh satu dari uang asuransi. Iya. Ini tidak itu saja asuransi. Jadi katakanlah uh, eh, dikata saya kita harus ikut asuransi kecelakaan, kemudian kita harus ditambah gitu. Kita saya kita harus klaim juga. tapi ah. di dalam di dalam pekerja juga kita juga ada asuransi yang meninggal sebagai dapat berapa puluh. Baik. Satu-satu dulu ya. Iya. Asuransi menerima uang asuransi. Iya. Asuransi eh, yang pertama apa tadi? Pesawat. Jasa transportasi yang ini adalah include. Tidak bisa anda beli tiket melainkan saya sudah ada asuransi. Ah boleh buat sudah anda beli tiket mengikut di sana ribanya hukumnya riba di sini boleh. Ya. Dan bila terjadi dengan e, kecelakaan ya dan kemudian mereka memberikan uang asuransi halal atau tidak tidak halal kecuali sebesar uang yang telah anda ha, bayarkan maka itu berapa kali naik perusahaan ini ha, bila sama dengan nilainya asuransi uang yang sudah anda bayarkan sudah berapa persen asuransi enam persen tujuh persen, dan persen dari nilai soal terbang dia berbeda-beda. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi asuransinya. Betul. Ya. Semakin mungkin Anda mati semakin banyak uang yang ditanya. <laughs> Iya. Makanya nah, ternyata Anda selamat untung dia. Ternyata Anda mati rugi dia. Anda juga rugi sudah mati. <laughs> Apalagi sudah mati. Saya Anda kuliah sebanyak perkirakan berapa yang sudah Anda bayar tubuh tiket tadi uh, asuransinya sebanyak itu halal. Sisanya berikan kepada fakir miskin. Dan beruntunglah jika ternyata ahli waris Anda pakai miskin setelah Anda meninggal. Bagi mereka halal bila toh. Dan jangan berdoa ya Allah miskinkan keluarga saya agar halal nanti. <laughs> Siapa yang mau? Jelas ini ya tiket yang kedua apa tadi sama sedia juga sama asuransi e, kendaraan juga sama sebesar yang mau anda bayarkan halal karena memang uang anda tidak dipaksa sama. Sama. Ya, sebesar yang dibayarkan Anda oleh perusahaan halal dan Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Salam eh, T kalafiyah Ustaz Ya T apa ini? Ustaz, bagaimana bertobat dari hutang ke bank personal loan yang masih ada dan hutang itu hingga dua tahun ke depan baru bisa terlunasi? Kenapakah uang dari hutang ke bank itu hal halal untuk biaya anak sekolah? Uang pinjaman dengan riba halal digunakan. Cuman akad ribanya yang sifatnya dihentikan. Bagaimana cara untuk pinjam masing-masing tahu? Kalau apa yang sudah dijual dijual. Ya, dan saya berdoa pada Allah semoga Menteri Perekonomian Indonesia ke depan menjadi amanah untuk Pak Ustadz Dr. Erwin Tarmili. <laughs> ya, silakan. Karena ada Erwin Tarmili namanya. silakan. Semoga amin. Kalau saya Erwin Tarmili bukan Erwin Tarmili. Ala kulli sih. Kalau saya jadi Menteri Perekonomian Indonesia, nggak mungkin mereka menunjuk saya saya nggak mau kerja kalau saya bilang sistem seperti ini uh, sebuah sistem itu ya, tidak bisa dibangun dengan perorangan dengan pribadi dan saya menjadi presiden pun tentu bisa bangun sistem yang saya tadi tapi dengan pendidikan mengajarkan dan baca menulis buku dan banyak yang menjaga ilmu banyak menjadi sadar lebih baik Allah siapa? foto siapa? Buat sampai jam berapa? Pesawat sampai jam berapa nunggu saya? Pesawat nunggu sampai jam berapa? Jam, jam satu udah terbang pesawat saya Jam berapa di sini? Jam satu pesawat Jam sebelas kita berangkat jam sepuluh aja Berarti jam sepuluh Jam sepuluh Terus sebelas, dua belas Bandaranya dekat Sekarang jam berapa? Jam sembilan Sembilan, cukup ya saya ya. ada berapa pertanyaan lagi? Kita bincang berapa pertanyaan lagi? Gak ada terakhir ini? Ya, ada iya, terakhir, silahkan. Tadi yang sudah selesai. Tadi ada. Gak ada lagi ini terakhir. Coba, siapa yang mau bertanya lagi? Gak ada kan? Sudah gak ada. Mana? Oh, stop sudah saya buka gak ada lagi. Tidak boleh, saya tidak mau begitu. WhatsApp tinggal satu. Sebentar yang WhatsApp dulu ya. Ustaz, berdasarkan kisah yang adalah family ikut suami. Bagaimana kalau ini guys? <laughs> Kangen gitu. <laughs> Bagaimana kalau kita ikut mengajar seperti di TPA, mengajar mengaji dan ada gantinya yang sudah tentukan. Walaupun awal kita mengajarkan kan karena gajinya kalau saya ya. Kalau memang mengajar TPA, ya, Anda katakan saya nggak mengaji, saya mau ngaji. Ternyata dia kasih gaji dulu tidak ada masalah. Ini hibah dia. Hadiah. Tanda tangan akad gajinya tanda tangan. Ketika diberikan apa boleh buat? Ini namanya hadiah. Sebentar saya kita jawab di sini dulu ya. Assalamualaikum satu dua <laughs> tiga langsung Tiga. beli di masjid nggak boleh. Bagaimana dengan imam di samping masjid? Bolehkah beli di sana? Di samping masjid itu masjid. Kalau di masjid bagaimana dia berhubungan sama istri? Istrinya di sini, Ustaz. Iya kan bukan di masjid kan? Iya. Kasihan nanti punya anak, Ustaz. apa saja batasan masjid yang tidak boleh jual beli di dalamnya parkiran masjid besar masjid parkiran masjid besar masjid kalau yang berhak ada ke apa hukum bekerja di bank nasional riba pelaku riba tidak anak Rasulullah SAW tidak anak Rasulullah anak dari Imam Mutila huwa wa katibu wa syahidin hum sawa Rasulullah berkata hadis Muslim Allah melaknat Lain itu tahu dari mana kutuk dijauhkan dari rahmat Allah. Supaya Allah jauhkan sebulan dari rahmat siapa? Makan riba. Yang memberikan makan riba. Memberikan makan riba kalau anda pinjam memberikan bunga riba. Kalau makan riba kalau anda nabung dapat bunga riba. Kau makan riba. Maka tiba dan penulis pegawai yang mustahkab tak kasih riba. Masyahidai dan saksinya. Rasulullah mereka semuanya sama. Ingat saya tidak mengatakan hanya depan anda saja. Ini sering saya sampaikan walaupun saya diundang oleh Direktur Bank ASBC Bandung dengan saya bilang riba enggak? Ya riba ribu apa lagi? Di bank mereka minta saya memberikan ceramah kuliah zuhur setelah zuhur di bank CIMB yang bukan saya. Selama 13 yang saya berikan sekitar 20% pegawai yang ikut ingin resign. dihentikan langsung kajian <laughs> alhamdulillah dan ingat saya kalau isi kajian atau diundang di konvensional mereka ngasih amplop saya kembalikan kepada mereka sehingga mereka tidak mengatakan bilang riba dimakan juga uang kami ya <laughs> Jadi Allah saya nggak pernah ambil Allah apapun pekerjaan di bangunan tersebut. Kerabat saya minim dari segi finansial sehingga sehingga sering berhutang. Jika hutang dengan kerabat dan tidak bisa bayar, beliau anggap untuk halal. Bagaimana menyikapinya? Menyikapinya berikan kepada dia langsung dengan hutang. Jadi hibah untuk anda sedekah bantuan. Ini menyikapinya selesaikan yang dari yang Ada satu lagi mana sih? Oh ini. Ya kan anda terus sudah terakhir terakhir nih jangan SMS lagi. Kata <laughs> terus. Apakah membayar beli? Apakah membayar beli beras dengan kartu kredit tanpa bunga termasuk riba? Tidak termasuk riba pembayarannya, tapi kartu kreditnya yang riba. Karena tidak disyaratkan menukar beras dengan emas kilat yang berbeda harus tunai jelas. Tapi menukar beras dengan kurma harus tunai. Menukar rupiah dengan emas harus tunai. Menukar rupiah beli rupiah emas dengan rupiah atau dengan perak harus tunai. Wabillahi itu Fadhil. Assalamualaikum Assalamualaikum uh, Pertanyaan saya masalah mudorobat. Masalah apa? Mudorobat, Ya. Saya punya barang modal dan saya punya sapi atau motor? Antum punya sapi atau motor? Atau dua-duanya? Oh, Ayo, iya, Masya Allah. Sapinya motor atau motor dengan kita beda? <laughs> Misalnya saya punya sapi, ya. saya berikan kepada orang untuk menggunakannya. Berikan untuk mengelola. Iya, untuk dikelola. Nah, eh, dengan cara berinvestasi. Untuk tahun ini, saya. Apa maksudnya saya? Untuk tahun ini kalau sapi yang melahirkan hasilnya itu saya. Ya untuk tahun kedua kalau satunya melahirkan untuk dia untuk dia kalau satunya nggak melahirkan lagi hanya satu aja anaknya nah itu dia iya, itu dia karena terdapat riba bukan riba tapi loral tadi siang sudah kita bahas seperti itu nggak ada gitu siang. Nah. kemarin kemarin malam Tadi siang nggak tadi siang? Iya siang. Siang tadi. Pagi pagi pagi pagi. Oh iya pagi menjelang siang. Allah lanjutkan masih ada ya. masih ada eh, yang kedua motor motor ini udah jelaskan ya solusi syarinya bagaimana solusi syarinya kalau ada sapi yang melahirkan harus dibagi dua ya masya Allah aduk bercantum tadi enggak <laughs> tidak bisa potong sapinya enggak apa-apa ya, itu salah gitu yang kedua kedua motor diperlakukan atau dikerjakan oleh orang lain yang sistem bagi antum juga. Kan? Di, diperlakukan dikerjakannya benar ojek gitu. Ya, dikerjakan. Ya. Bagi hasil. Seminggu dia, seminggu saya. Dan bayar. Ya, ini nanti tadi tadi untuk sapi tidak boleh, berarti motor juga tidak boleh. Bayar operasionalnya itu ditanggung siapa? Bukan biaya personalnya ini sistemnya gorok. Anda sebulan ini tidak dapat seminggu ini tidak dapat tarik, tidak dapat apa-apa deh kan? Minggu kedua dapat tarik semuanya untuk anda semuanya. Dia kata apa? Dua minggu dia narik. Kalau nggak boleh. Operasionalnya. Nanti operasionalnya dulu. Sekarang sistemnya lorong ini. Sistemnya goror. Ya. Maka caranya adalah berapa hasil keuntungan setelah dipotong biaya profesional dibagi untuk naik 70 boleh, 50 boleh, kena 75 30 boleh, 50 boleh, 50 boleh, setelah biaya Ya, Biaya operasional diperkirakan per hari berapa bensin, berapa minyak, berapa oli pengurangannya dan lain-lain. Jelas ya? Eh, Kayaknya orang lapar nggak ngerti peraturan ya. Tadi kita ingin terakhir, maka tangan. Terus juga masuk lagi. Subhanallah. Eh. Hah? 19. Eh, antum ah, kan saya mau pulang semangat. Kemarin kemana aja? saya satu aku salah sebentar. Ya ya, kita ya masalah. Ya. Ustaz anak ingin bertanya Di sini dikatakan dilarang melakukan bisnis usaha walaupun usaha kecil rumah tanpa izin eh, Ini kayaknya ibu mendukung saya Jika kami tetap melakukannya Apa ada hukum dari hasil usaha tersebut. Saya Saya pikir mendukung saya, tapi tetap melakukan. Kalau Ustaz, luar biasa ibu-ibu. Ibu-ibu berdosa karena anda tidak memenuhi persyaratan anda masuk. Nah itu tidak boleh untuk berusaha kecil atau besar tanpa izin Karena tidak izin dan berusaha. Maka hasil dari gaji dari keuntungan tadi tidak berkah. Dosa-dosa melanggar jumlahnya sah, ya. tetapi khawatir tidak berkah karena anda berdosa. Cobalah lihat, perhatikan. Saya seperti yang sering saya ceritakan ada teman sedang ambil sedikit S2 di Bengkuro kan visa pelajar unemployed juga tidak boleh bekerja dia bekerja mempunyai travel umroh haji di Indonesia Allah uangnya dilarikan dia nyewa rumah-rumah haji ya minta orang untuk membayarkannya nyewakan uang itu diberikan akhirnya masuk penjara karena konsorsium orang penjara menuntut ke dia masuk penjara dan dideportasi S2 tidak dapat uang habis tidak berkah iya khusrat dunia orang ini dan akhirat orang yang Syekh tahu saya nggak jauh tinggalnya dari Pulau Lombok tapi bukan dari Pulau Lombok itu saya ketua mahasiswa Indonesia di Sardiri Amsterdam Arabia nasihat khusus kali untuk masalah ini karena terlalu iya. banyak pertanyaan terlalu banyak pertanyaan seperti ini yang anda cari dunia kan iya kan dicari dunia itu apa? Untuk keberkahan kah? Atau untuk hanya sekedar banyak saja? Keberkahan. Allah mengatakan yang hakullah riba Allah hancurkan riba hilang keberkahannya coba siapa orang yang kaya dengan riba saya punya mahasiswa program S2 di ekonomi syariah di satu vice president di sebuah bank konvensional itu gaji kira-kira berapa di Indonesia berapa, berapa juta sampai 100 juta oh terangkan tapi dia mengatakan Ustaz Saya gelisah terus sama anak masih hidup terus. Jadi diberkahi sama Allah hancurkan. Allah hancurkan. Kalau anda lihat mungkin kasihan ya. Karena jangankan yang hancur tubuhnya saja, kepalanya pun rambutnya hilang. Hilang rambutnya potong, tidak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh rambutnya. Kasihan menghancurkan rambutku ya, <laughs> hancurkan Maka anda pelaku baik dengan kepala anda, kepala anda botak mereka pelaku riba kan bukan berarti setiap orang pelaku riba kata seperti saja Allah Ustaz ya jelas ini yang akhir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keindahan itu bukan dengan main Alhamdulillah saya waktu bukan membersihkan diri saya dari hal selama saya kuliah 11 tahun tidak pernah saya dan istri saya berbisnis tapi ketika pulang Alhamdulillah bisa beli buku, bisa berjuang, bisa beli rumah, bisa segala macam. Biasanya kan begitu. Mumpung di sini, padahal Anda datang dengan bisa mengatakan iya, kalau ingin Anda bisa bisnis. Bisa bisnis. Sebagian teman-teman juga ada yang membawa orang tuanya, kerabatnya, haji dan dengan bisa ziarah. Tidak boleh karena itu bukan satu haji. Kalau berat ada masalah, haji. Apa akhirnya? tulangnya rusak, kemudian dia ditangkap, penjara, kuliah selesai, konsentrasi pecah. Umumnya yang dilihat di Mekah yang selesai program S2 S3 pas waktu itu jarang sibukkan mereka oleh dunia yang mereka cari tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu itu mahasiswa untuk ilmu syar'i apalagi anda yang tidak untuk ilmu syar'i akan lebih besar Risiko. Hati-hati. Penutup. Eh, tadi pagi dijelaskan boleh bersyarikat dengan eh, non muslim. Non muslim. Terus asalkan uh, eh, akadnya sesuai dengan syariat Islam. Iya. pertanyaannya apakah kita perlu mengetahui dari mana asal modal mereka? Apakah modal dari Kemarin juga tadi pagi juga kita bahas dari mana mudahnya, pasar dari yang haram atau tidak. Kalau dengan bank bank konvensional dari riba tidak boleh kita sama dengan dia. Jelas? Kalau eh, kasusnya dengan saudara sama sesama Islam, tapi kita tahu dia berusaha riba haram. Lain, harus kita tanyakan. Ini dari yang haram atau yang halal? Kalau dari yang haram jangan. Cukup, alhamdulillah. Assalamualaikum.